segera masuk ah, santri besar segera masuk yang masih di luar Maju maju ya kawan maju takodam. Masih kosong. Ya. Ini kelas 8 mana? Hafid Torik Nafis Sakit apa? Ini gak pernah ikut ini ena en aku ka nafis. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi. alaihi Selanjutnya kita akan menyebutkan di antara hujah hujah yang menerangkan tentang keutamaan mukhalatah bergaul dengan manusia yang sebelumnya adalah pembahasannya masalah al-uzlah mengasingkan diri mengesolir dirinya nggak mau bergaul melihat kondisi-kondisi keadaan para manusia mereka telah rusak wa amma hujatu man ihtaral mukhalatata famin dalika qala nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir al adahum khairun Manil la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. <clears throat> Adapun hujah dalil 6 pendapat orang yang memilih untuk bermuhol atau untuk bergaul dengan manusia yang lainnya yaitu diantara satu Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya sesuatu Ibnu Majah dalam sahihnya dan juga terdapat dalam sahih Al-Jami beliau bersabda al-mu'min orang mukmin yang dia yuhalit yaitu bergaul bermuamalah dengan manusia yang lainnya wayasbir dan juga dia sabar atas gangguan mereka itu lebih baik. Nah, orang mukmin yang dia bermukhalatah bergaul dengan mereka dengan para manusia dan sabar di atasnya di atas gangguan-gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan mereka bir dan juga tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Nah ini, ini wadah jiddan, yang sangat jelas tentang keutamaan apa bergaul dengan mereka. Yang tentunya di sini bergaulan bukan berarti bergaul ngomong kesana kemarin kalau itu tidak. Tapi bergaul dalam artian yaitu bergaul dengan yang baik, berdakwah kepada mereka, ingkar mungkar kepada mereka. Nah, mencegah satu kemungkaran, memerintahkan satu kebaikan, nah mengajarkan satu ilmu, memerangi satu kebodohan dan sebagainya di antara perkara-perkara yang baik dalam al-Islam. Nah ini bukan bergaul sekedar bergaul, nam yang tidak ada faedahnya, bukan seperti itu. <clears throat> nah ini ini satu dalil yang sangat jelas menunjukkan lebih baik ya khairun bergaul lebih baik daripada orang yang apa tidak bergaul wahtajju bi asya'i haridhalik ta'ifatun la taqumu biha hujjatun ala dhalik dan juga mereka nah berhujah dengan sesuatu yang tidak pas doif artinya tidak tepat untuk sebagai pengambilan dalil do'ifah ya. Satu yang do'if, satu yang tidak pas untuk dijadikan sebagai hujah. Kalau yang pertama enam, baik, khairun ya, ini baik. Pas istidlalnya. Tapi yang berikutnya itu adalah do'ifah la taku biha hujatun. Sangat do'if, enam, sangat lemah pendalilannya dan tidak bisa dipakai sebagai hujah. enam. Minha qaulul qaulul ta'ala qaulullah ta'ala di antaranya adalah firman Allah taala wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Nah, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, wahtalafu dan menjadi orang yang berselisih. Nah ini, ini, enam mereka mengambil hujah ini tapi ini enggak enggak pas. Istidlalnya, pengambilan dalil tidak pas. Wa hadza dhaifun dan ini adalah dhaif. Ya, kata beliau, kata mualif, ini adalah dhaif. Kalau disandarkan kepada ayat tersebut, kenapa enggak pas? Li'annal murada tafarruqul aro. Karena yang dimaukan di sini, yang dilarang di sini adalah al aro wal madahib fi asli syariah. Ini ini yang yang dimaukan. Jadi ya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti berpecah pendapat-pendapatnya madhab bermadhab madhab secara asal syariah dalam perkara-perkara yang prinsip-prinsip dalam Islam nah ini jangan kalian terpecah belah. Dan kalian berbeda pendapat dalam masalah prinsip-prinsip enam memecah dari enam yaitu ahlu sunnah wal jamaah menyempal dari ahlu sunnah wal jamaah. Jangan demikian. Bukan dibawa pada makna yaitu apa? Untuk bermuhalatoh, bukan. Wah Wahtaju aidon dan juga mereka berhujah juga dengan suatu sabda Nabi kita Muhammad SAW la hijrata fawqa salasin tidak ada hijr ya tidak ada hijrah tidak ada pembaikotan lebih dari tiga tiga hari sahih ini hadisnya ya la hijrah tidak ada pembaikotan di atas lebih tiga tiga hari nah ini jadi kalau apa pendapat ini mengambil syait ini setelah tiga hari harus bercampur ini pendapat yang kedua enam setelah tiga hari harus bercampur nggak boleh apa nggak boleh untuk memisahkan dirinya tidak boleh untuk menjauhkan dirinya dari para manusia enam ini juga enggak enggak pas kalau walau uslatu hijrah kuliah dan uzlah mereka mengatakan enam walau uzlah itu adalah apa pembekotan secara keseluruhan bil kuliah atau ifun dan ini adalah satu yang lemah enggak pas dipakai sebagai hujah li'annal murada bihi qada'ul kalami was salami karena yang dimaukan dalam hadis tersebut itu adalah masalah-masalah qada'ul kalam yaitu apa memutuskan suatu pembicaraan memutuskan suatu salam wal mukhalatah mu'tadah dan pergaulan yang sifatnya apa terus menerus nah ini ini yang dimaukan yaitu masalah hajar menghajar sama muslim ketika ada masalah sedikit nah ada masalah dunia, masalah makan, masalah utang misalnya. Nah ini. Kemudian kalian tersinggung, sakit hati. Nah di sini nggak boleh kalian membaikot, memisahkan dari orang tersebut selama lebih tiga tiga hari. Adapun di bawah tersebut dua hari satu hari atau mungkin tiga hari silahkan diperbolehkan kita nggak berbicara kita nggak salam padanya enam tapi kemudian setelah tiga hari nggak boleh untuk saling ber apa menghajar. Nah ini yang dimaukan dalam hadis tersebut. Jadi bukan apa untuk bermuhalatoh, yaitu utamaan untuk bergaul dengan manusia yang lainnya bukan. Jadi ini sangat hada doifun. Ini adalah sangat doif, nggak pas dalam pengambilan dalil ter tersebut. Nah, intahat. Kalau yang pertama itu jelas al-mu'min alladhi yukhalitu nas wa yasbir ala adahum khairun lebih baik ya. Terus bagaimana yang rojeh antara yang pertama yang kedua nah inilah ya khilaf para ulama di sini nggak ditentukan mana yang rojeh nggak ditakyin mana yang kuat atau yang pertama ataukah yang kedua dan di sana para ulama menjelaskan di antara Syekh Muhammad Ibn Salim Musaimin dalam sarah Hilatul Salihin nah beliau meresihkan yang kedua yang kedua yaitu khairun lebih baik orang mukmin yang dia apa bersampur bergaul dengan manusia yang lainnya dan sabar di atas gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan juga tidak bersabar atas gangguan mereka. Ini juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW Nah, Nabi kita bagaimana beliau apakah beliau beruzlah? Tentunya tidak. Nah, beliau bergaul dengan manusia dan para sahabat dengan orang-orang Badui dan sebagainya. Dan juga para Sairul Ambiya semua para nabi. Enam, mereka juga bermuhalatoh, bergaul, berdakwah dengan mereka, enggak mengasingkan dirinya, tidak. Tidak naik ke gunung. Enam, tidak di rumah terus, tidak di bukit-bukit juga tidak. Dan juga khulafa Rasidin. Ini ya, yang telah dilakukan praktek para khalifah enam yaitu empat khalifah Abu Bakar siddiq Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum bagaimana mereka mereka itu bermukhalatah enggak ada mereka yang ber beruzlah nah dan juga setelah mereka para sahabat para tabi'in mereka kebanyakan bergaul dengan para manusia. Dan orang-orang setelah mereka para tabi'in tabi'ut tabi'in dan ini juga madhabnya enam dikatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga kebanyakan para fukoha enam berdoa anhum. <clears throat> ini ini yang dikuatkan oleh beliau yang dikuatkan oleh beliau tentang masalah apa bermuhalatoh ini yang kuat untuk bermuhalatah. Walakin ya kata beliau akan tetapi saya ini ada tapinya. Ada tapinya. Ahyanan ala uzlatu khairun idza khafal insan ala nafsi fitnah. Akan tetapi kadang al uzlah mengasingkan dirinya itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama nam daripada bermuhal atau ketika nam dikhawatirkan manusia ketika manusia khawatir atas dirinya ada fitnah ini ya ini al uzlah bisa lebih baik bisa lebih utama ketika manusia takut ketika diri kita takut terhadap satu fitnah. enam fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, fitnah masalah kefasikan. Tak kalah mungkin di desanya penuh dengan kesyirikan, tak kalah di, desa, di desanya mungkin penuh dengan kebid'ahan, gak ada sunnah sama sekali, penuh dengan kebid'ahan, khurafat dan kefasikan merajalela di mana-mana, terang-terangan, kemaksiatan, minum khamr, zina dan tempat-tempat maksiat penuh dengan kemaksiatan. Nah, di sini keadaan seperti ini membawa dirinya untuk beruzlah itu lebih baik. Ini ya. Lebih baik. Satu negeri, satu desa yang dia tinggal mungkin harus dengan orang tuanya. Karena orang tuanya itu sendirian gak ada siapa-siapa kecuali anaknya satu ini. Kampungnya dalam keadaan kesirikan, dalam keadaan kebid'ahan, nggak ada sama sekali dakwah ahlu sunnah. Adanya dakwah bid'ah, adanya dakwah kesirikan. Ya sudah, dia nggak bisa mau berdakwah nggak bisa, nggak menyampaikan nggak bisa tentang al-haq. Nah, lebih baik dia beruslah di rumahnya bersama orang tuanya, tetap di rumahnya Nah, ketika dia mungkin ada panggilan untuk sholat berjamaah, tetap dia sholat berjamaah ke masjid. Ketika ada kerabat-kerabatnya untuk menjaga silaturahim, tetap dia menjaga silaturahim tersebut. Nah, ini ini menjaga apa yang wajib. Kemudian hal-hal yang akan membahayakan dirinya dia jauhi, yaitu bermuhalatoh dengan manusia yang lainnya. Karena ini sangat berbahaya, sangat berbahaya membahayakan agamanya terkena satu kesirikan hatinya bisa kena subhat. Kemudian juga enam kebidahan bidahan muncul. Dia nggak dia nggak bisa berkutik. Nah, di sini keadaan yang memungkinkan untuk beruslah, Dan inilah yang dimaksud dalam satu hadis, "Innallaha yuhibbul attaqi." Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta orang yang bertakwa. Wal huni, attaqi al al khofiyah Ini ya, tiga sifat. Al cinta seorang hamba, al-abda at takia al-huniyya al-khafiyya. Nah, seorang hamba yang dia takwa, yang dia al hafi yang dia al-huni. Seorang hamba yang dia takwa. Nah, menjalankan perintah Allah, Menjelarangannya Ketika dia beruzlah, nah, di menjalankan perintah-perintahnya yang wajib dilakukan dan jaga honi oh, orang yang kaya hatinya kaya hatinya penuh dengan keyakinan apa yang Allah janjikan kepada dirinya dan juga dia al-khafi dia mengadakan suatu uzlah nah al-khafi uzlah menjauh dari manusia tak kala manusia sedang rusak kesehatan berjalan kemana mana ini lalu cinta kepada orang tersebut yang dia takwa menjalankan perintah-perintahnya ketika di rumahnya enam ketika dia bergaul dengan manusia dan orang tuanya dan kerabat-kerabatnya tetap ia jaga kemudian dia meninggalkan manusia-manusia yang ada di sekitar tersebut namanya hadis saat Ibn Abi Waqqas rawahu Muslim baik ini kesimpulan yang terakhir masalah membahas al-uslah mana yang afdal secara asal itu adalah al atau kemudian akan berubah ketika keadaan memang berubah yaitu adanya fitnah adanya fitnah-fitnah yang membahayakan agamanya nah ini berubah menjadi afdalnya adalah beruzlah taib ilahun